Kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Pada kesempatan yang lalu kita pernah janjikan yaitu untuk membawakan ucapan Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Akhidat Tahawiyah tentang sikap bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukai dari pemimpin kaum muslimin. Kita baca di sini sekaligus penjelasan singkat juga dari Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Imam Tohawi ini ada dua ucapan ya matannya yaitu ucapan Imam Imam At-Tahawi eh, dalam akidah Tahawiyah beliau mengatakan wala narar khuruja ala aimatina wa ulati umurina wa injaru. Sudah kita sampaikan ucapan ini pada kesempatan yang lalu Imam Tohawi berkata, kita tidak ya membolehkan pemberontakan, melengserkan revolusi terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat dolim. Ya. Kemudian Syekh Al-Bani rahimahullah dalam ya taklik beliau, secara singkat beliau terhadap akidah tahawiyah, beliau membawakan pertama kali ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang sudah kita janjikan kemarin. Beliau berkata, Wa amma zumu ta'atihim wa injaru fali annau yatarattab alal khurud min ta'atihim minal mafasid ada afa ma yasul min jaurihim. Adapun kenapa kita diwajibkan untuk mentaati pemimpin kaum muslimin meskipun mereka dolim dikarenakan kalau kita melengserkan mereka, kita memberontak kepada mereka, kita tidak mementaati mereka, maka kerusakannya itu berlipat-lipat ganda dibandingkan kedoliman mereka. Ya, sekali lagi, kenapa kita wajib tetap mentaati mereka meskipun mereka dolim? Ya, bahkan mereka tidak berhukum dan hukum Allah. Kita wajib untuk bersabar, tidak boleh memberontak, tidak boleh merevolusi, melengserkan mereka selama masih muslim karena kerusakan yang ditimbulkan dari kudeta, pemberontakan, revolusi tersebut itu ya berlipat-lipat dibandingkan kedoliman mereka. Artinya kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Bal fi ala jorihim takfiru sayiat. Bahkan kalau kita bersabar, ya dalam artian di sini bersabar tidak mengucapkan ucapan ataupun berbuat perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tetap namanya kedoliman, kemungkaran wajib untuk diingkari dengan dengan hati. Ya, akan tapi lisan dan anggota badan wajib untuk apa? Eh ditahan. Jangan sampai berkata berbuat yang di luar jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Sahih Muslim juga Rasul mengatakan inna yusta'mal alaikum umara ta'rifuna wa tungkirun. Akan ada pemimpin setelahku nanti yang kalian eh mengenal mereka kalian pun mengingkarinya faman eh, faman angkara fakat bari'ah. Eh barang siapa yang mengingkari perbuatan pemimpin yang dolim tersebut, maka dia terlepas dari dari dosa. Walakin man radya wa taba, yang berdosa itu kalau ridho dan dia mengikuti kedoliman, kemungkaran, kemaksiatan pemimpin tersebut. Di sini kata Pak ulama, eh, cukup kita mengingkari dalam dalam hati. Jangan sampai keluar dari lisan kita celaan caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin, apalagi sampai menghuruskan eh, pedang atau senjata. Kata asy atau Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, bahkan kalau kita bersabar itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Fa allah masallatam alaina illa li fasadi a'malina. Karena Allah tidak menguasakan pemimpin-pemimpin dolim tersebut Allah tidak menguasakan pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan Islam tersebut kecuali sebab utamanya karena rusaknya perbuatan kita. Ya, bahwasanya pemimpin itu cerminnya rakyat. Kalau rakyatnya jelek yang muncul di cermin tersebut adalah pemimpin yang jelek. Ini sunatullah. Ya. Kemudian kata beliau wal jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal, perbuat rakyat jelek, pemimpinnya juga jelek. Ya, sebagaimana dahulu para sahabat, Allah berikan pemimpin yang luar biasa. Abu Bakar Umar Khattab karena rakyatnya luar biasa, istimewa. Para sahabat generasi terbaik, maka muncul pemimpin-pemimpin terbaik umat ini. Ini adalah kaidah dan akidah Ahlussunnah wal jamaah. Maka fa'alaina al istiha fil istighfar dan taubah. Maka kewajiban kita untuk merubah pemimpin yang dolim itu bagaimana? kita dulu yang bersungguh-sungguh beristighfar, bertobat, wa islahil amal dan memperbaiki amal perbuatan kita. Karena Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin ma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian dan Allah lebih banyak mengampuni. Pemimpin yang zalim itu musibah bagi rakyat dan itu sebab utamanya dosanya rakyat juga. Juga Allah berfirman, Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas sebagian dolim yang lainnya dikarenakan perbuatan mereka yang dolim. Ini adalah sunat Allah, ini adalah ancaman dari Allah. Kalau kalian, wahai kaum muslimin berbuat kedoliman, penguasa kalian juga akan dolim. Ya, apa solusinya? Kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, faida aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dulmil amri dhalim falyatruku dhulma apabila seorang atau apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim mereka dulu yang harus meninggalkan kedoliman demikian pula kalau rakyat menginginkan eh pemimpinnya berhukum dengan hukum Islam maka mereka juga harus terlebih dahulu berhukum dengan hukum al-Islam dalam ya akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam penampilan ya mereka, pakaian mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam perdagangan mereka harus berhukum dan hukum Allah agar pemimpin berhukum dan hukum Allah. Ya, namun kalau yang teriak-teriak tidak mau berhukum dan hukum Allah, bagaimana mungkin akan muncul pemimpin yang berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya, sekali lagi ini solusi yang ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana mendapatkan meraih pemimpin yang baik harus rakyatnya ya bertobat, memperbaiki diri dan betul-betul ya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan janjinya, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengomentari ucapan ini dengan ucapan beliau, "Wa fi hadza bayanun li tariqil khalas min dhulmil hukam alladina hum min jildatina wa yatakallamuna bi arsinatina Inilah penjelasan dari para ulama ahli sunnah wal Jamaah tentang jalan keluar, solusi dari kedoliman para pemimpin yang mereka itu dari eh, kulit-kulit kita, dari bangsa kita sendiri dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Wa huwa an yatuban muslimun ila rabbihim. Apa solusinya? ya kalau kita mendapatkan pemimpin yang dolim, pemimpin yang korupsi, pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Islam. Kata para ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah, solusinya kaum muslimin harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa yusahihu aqidatahum dan mereka meluruskan akidah mereka yang menyimpang dari syirik kepada tauhid, eh dari khurafat kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, ya wa irabu anfusahum wa alim alal islamis sahih kemudian mentarbiah keluarga mereka dan diri mereka di atas Islam yang as-sahih inilah solusi yang ditawarkan oleh dakwah salafiyah kalau umat mau jaya ya negeri kita mau eh barokah pemimpin kita mau baik ya mau berhukum dan hukum Islam solusinya kaum muslimin ya harus melaksanakan dua hal tasfiyah wa tarbiyah tasfiyah menjernihkan membersihkan Islam dari kotoran yang menempel sekarang ini Islam banyak ditempeli oleh kotoran-kotoran syirik kotoran-kotoran bid'ah eh khurafat eh pemikiran-pemikiran sesat hadis-hadis dhaif ya dan lain sebagainya ini harus apa dibersihkan dulu ya agar umat Islam tahu mana Islam yang yang murni, yang bersih, seperti yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian baru ya, kaum muslimin ditarbiyah, dididik di atas Islam yang murni, bersih tersebut. Maka yang akan digapai oleh kaum muslimin, seperti apa yang digapai oleh para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan kejayaan di atas muka bumi ini. Mereka menang di atas umat-umat kafir, ya mereka dibarokai Allah Subhanahu wa taala, ya mereka Allah tinggikan derajatnya. Ini adalah ya karena ya fadlillah kemudian karena mereka betul-betul kembali kepada Islam yang murni bersih. Di kali tahqiq kali kali ta'ala itu semuanya dalam rangka mewujudkan firman Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Wa ila dzalik asyara ahadud du'at al-mu'asirin dan makna seperti ini telah diucapkan oleh salah seorang dai pada abad ini yang mengatakan aqimu daulatal islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum eh dirikanlah negara Islam dalam hati-hati kalian maka akan berdiri daulah Islamiyah, hukum Islam di atas muka bumi kalian. Artinya sekali lagi, kalau kita mau tegaknya Islam, hukum Islam, syariat Islam di atas muka bumi ini, maka eh, pertama kali yang harus menjalankan syariat Islam adalah kita terlebih dahulu. Harus kita betul-betul mempelajari apa itu Islam yang sebenarnya. Eh dan kita amalkan Islam yang betul-betul murni bersih sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada para sahabat Rasul SAW. Ini adalah ucapan yang hikmah yang eh tadi semisal dengan atau maknanya seperti yang Allah firmankan tadi tidak akan mungkin berdiri negara Islam yang sebenarnya, hukum Islam yang sebenarnya ya tanpa kaum muslimin memperbaiki hidup mereka kepada syariat Islam yang sebenarnya. Wa laisa tariqul khalas ma yatawahamu ba'dun nas wa huwa thara wa huwa thara bisila alal hukam. Solusi menghadapi pemimpin yang zalim, menghadapi pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah bukan dengan pemberontakan, bukan dengan mengangkat senjata terhadap pemimpin. Biwasilatil inkilabat askaria fa inna ma kaunia min bid'il asal hadir. Ya karena kudeta revolusi itu termasuk bid'ah abad ini. Faya mukhalifatun linususi syariah alati minha al-amr bitaghirima bi anfus. Itu pun menyelisihi nas-nas syariat yang di dalamnya ada perintah untuk kita memperbaiki diri dulu sebelum apa? Pemimpin yang dirubah. Wa kadzalika fala budda min islahil qaidah li ta'sisil bina 'alaiha. Eh, dan harus untuk apa? Memperbaiki pondasi yaitu akidah umat ini ya karena Allah mengatakan walayan surallahumma yang suruh Allah sungguh menolong orang-orang yang menolong agamanya yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita janjikan kemarin tentang poin bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin kaum muslimin. <clears throat> Bismillah. Sekarang kita kembali kepada ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah dan juga syarah dari Syekh Utsman atau Hamad bin Utsman rahimahullah taala. Al-Imam Abu Bakar Ismaili berkata, "Wa yarawna shalah al-jum'ata wa ghairaha khalfa kulli imamin muslimin baron kana aw fajiran." Imam-imam alil hadir berpendapat disyariatkannya salat Jumat dan selainnya di belakang setiap pemimpin muslim yang baik atau yang fajir. Fa inna Allah azza wa jalla faradal jum'ata wa amara bi'tiyaniha fardan mutlaqan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mendatangi salat Jumat ya sebagai suatu kewajiban yang mutlak wajib didatangi siapapun pemimpinnya, siapapun imam salatnya. Ma'a ilmi ta'ala bi anal qa'imina yakunu minum al-fajir wal fasik. Padahal Allah mengetahui bahwasanya yang akan menjadi imam salat. Eh dari pemimpin-pemimpin itu ada yang fajir, ada yang fasik. Walam yastasni waktan duna waktin. Namun Allah tidak memberikan pengecualian sama sekali. Eh artinya wajib kita salat di belakang pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan mereka selama masih muslim. Sekarang kita baca syarahnya. Kata asy Hamad Al-Utsman, salatul Jum'ati wal Idaini wa khutbatu Arafah minal umuril ama wa tata'allak bi umumin nas. Salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, demikian pula khutbah Arafah ini khusus di Saudi Arabia di kota Nam al Mekah atau di uh, tanah haram. Ini berkaitan dengan masalah ya orang-orang banyak ya dengan masyarakat banyak Waladhi kana yukimu hadil ibadat huwal imamul am. Yang melaksanakan ibadat tersebut ya itu dipimpin oleh imamul am. Ya kalau di sini presiden ya atau Saudi Arabia raja itu sekali lagi harus dikomandoi oleh pemimpin kaum muslimin. Salat ya Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, sudah pernah kita jelaskan pada kitab Muawatul Hukam Eh, kalau sekarang ini masjid-masjid sudah banyak ya nggak mungkin kita sholat satu masjid dengan pemimpin atau presiden kita. Eh, kalau dahulu yang mengimami sholat id itu walil amr, pemimpin. Ya, entah khalifah atau raja. Nah, sekarang ya pemimpin kaum muslimin cuma mengkoordinator mengkoordinator atau menjadi koordinator ya adanya pelaksanaan sholat-sholat tersebut. Khususnya sholat idul fitri, idul, idul adha. Eh, maka sudah sering kita jelaskan, maka kewajiban kita masalah hal-hal yang bersifat umum seperti ini kembali kepada waliul amr penentuan Ramadan ya penentuan Idul Fitri Idul Adha kembalikan kepada pemimpin kaum muslimin di negeri kita ini ya, ini kata para ulama bahwasanya yang menjadi pemimpin itu biasanya adalah pemimpin kaum muslimin dalam sholat tersebut. Hatta tajtami alil ummah wa tatawahadu kalimatuha. Ini semuanya dalam rangka eh, persatuan umat. Ya, persatuan kaum muslimin. Ya, sebayangkan kalau setiap ormas itu menentukan tanggal sendiri Idul Fitrinya. Ya, masuk bulan Ramadannya. Naudzubillah min dalil. Bagaimana eh rasanya Ramadan Idul Fitri terasa apa? Hampa, terasa apa? Banyak yang tidak apa? Yang tidak mengenakan. Padahal itu adalah syiar Islam yang terbesar. Wajib kaum muslimin kembali untuk bersatu. Di antaranya dibawa ke pemimpinan kaum muslimin. Ini yang sesuai dengan ya Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Kala Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimallah. Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimallah berkata, Walihada, karena sunnatu Rasulullah SAW wa sairu khulafa'ir rasyidin wa man salaka sabilahum min ulatil umur fi dalatil umamiyah wal abbasiyah annal imam yakunu imaman fi hadaini aslaini jami'an as-salatu wal jihad. Oleh karena itulah dahulu termasuk sunnah Rasul, sunnah para khulafa rasyidin dan semua pemimpin-pemimpin kaum muslimin baik dari eh, Daulah Umayyah atau Daulah Abbasiyah bahwasanya pemimpin kaum muslimin itulah yang menjadi pemimpin imam salat terutama salat ya Idul Fitri Idul Adha dan juga dalam memimpin jihad melawan orang-orang kafir. Faladhi ya ummu fil salat ya ummu fil jihad yang memimpin mereka pada waktu salat, yang memimpin mereka juga pada waktu berjihad. Wa amrul jihad wa salat wahidun fil muqami was safar masalah jihad dan salat itu satu kesatuan pada waktu mukim atau waktu safar. Wa kana Nabi sallallahu idza sta'mala rajulan ala baladin mislu Ita bin Usaid ala Makkah wa Utsman bin Abil As ala Taif wa ghairihima kana huwa alladhi yusalli bihim wa yuqimul hudud. Dahulu Nabi sallallahu apabila beliau menjadikan seorang sahabat sebagai gubernur misalnya di sebuah negeri seperti Itab bin Usaid ketika di ya diberikan jabatan untuk memimpin kota Mekah. Utsman bin Abil As di kota Taif, maka mereka inilah yang menjadi imam salat ya dan menjadi ya pemimpin koman, ya, komandan ataupun panglima pada waktu berjihad ataupun pada waktu menegakkan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat al-Islam. Ya, sekali lagi intinya ini yang sudah maklum ya di dalam sejarah para as-salaf bahwasanya salat-salat seperti tadi ya salat Idul Fitri Idul Adha itu adalah hak ya khusus pemimpin kaum muslimin. Seperti dahulu Abdullah bin Umar pernah berkata, eh karena kita sebentar lagi juga mau Ramadan, kita harus memiliki apa? Pengetahuan tentang hal ini termasuk sunnah para sahabat Rasulullah SAW. Eh, suatu saat Abdullah bin Umar mengatakan, taruh an-nasu al-hilal. Manusia mengatakan, saya melihat hilal. Ya. Fara'aitu, ya, eh, ra'ai, itu hilalah Aku pun juga melihat hilal. Fa'akhbartun Nabi SAW anni itu Aku pun memberitahukan Rasul SAW, aku telah melihat hilal tersebut. Fasoma wa amran nasbi siyami. Maka beliau pun puasa dan memerintahkan orang lain juga berpuasa. Artinya apa? Abdullah bin Umar meskipun melihat hilal sendiri dan manusia yang lain juga melihat, mereka tidak berhak mengumumkan. Mereka melapor dulu kepada pemimpin pada waktu itu yaitu yang ya dimaksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika ada perintah dari Rasul, Rasul mengumumkan adanya ya bulan Ramadan telah masuk, baru kaum muslimin berpuasa. Ini adalah sunatu Rasul Alaihi Wasallam. sunnahnya para khulafa Rasul semua para ulama. Eh, Cuma ada yang sekarang ini yang ngelama-ngelama ingin untuk apa? Cari sensasi dan seterusnya menyelisih pemimpin kaum muslimin. Padahal perintah Allah wa tasimu bihablil jami'an la tafarraku. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya masalah ini ini butuh eh pemimpin yang ya mengomandoi adanya hal-hal tersebut. Kemudian kita bacakan lagi, qala Ibnu Battal, ulama yang bernama Ibnu Battal berkata, jarat adatuhum anal amir huwa alladhi yatawallal imama binafsihi aw naibihi. Eh telah berjalan kebiasaan eh para ulama salaf bahwasanya pemimpin itulah yang apa? mengatur kepemimpinan dalam salat atau yang mewakilinya. wakat kathratin nusus anin Nabi sallallahu fil itimam bil imam Sungguh telah banyak nas-nas dari Nabi SAW tentang kita ini bermakmum kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, Yusalluna lakum, fa'in asabu falakum walahum, wa'in akhtau falakum wa alaihim. Eh, pemimpin kaum muslimin kalau menjadi imam sholat bersama kalian, kalau mereka benar sholatnya, kalian mendapatkan pahala, mereka juga mendapatkan pahala. Namun jika mereka salah, kalian tetap mendapatkan pahala mereka yang yang berdosa. Ya, artinya apa? kita sebagai rakyat cukup mengikuti pemimpin kaum muslimin dalam penentuan Idul Fitri, Idul Adha misalnya. Ya, kalau toh mereka salah misalnya, kita tetap dapat pahala kata Rasulullah SAW. Ya, Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi juga berkata dalam Syarah Tahawiyah Ibnu mengatakan waqad dalat nususul kita wa sunnah anna istihadal hakim ya yajib an yuta. Bahwasanya istihadnya seorang hakim itu telah dijelaskan oleh nas Al-Qur'an dan sunnah atau telah datang nas Al-Qur'an dan sunnah yang banyak sekali bahwasanya istihadnya pemimpin kaum muslimin wajib ditaati. Ya, di antaranya apa? Dalam penentuan Idul Fitri, Idul Adha, penentuan awal Ramadan ini adalah hak istihadnya pemimpin kaum muslimin. Dan dalam kaidah ulama dikatakan istihadul hakim yarfaul khilaf. Istihadnya seorang hakim, pemimpin kaum muslimin itu apa? Menghilangkan semua perselisihan. Ya, misalnya pemimpin ya di negeri kita ini berpendapat dengan madhab syafi'i misalnya, pemimpin ya. Kemudian ada ulama-ulama yang lain berpendapat dengan madhab Imam Ahmad misalnya atau Imam Malik. Ya, padahal ini permasalahan yang mencakup kemaslahatan umum. Ya, maka kata Pak ulama, kalau imam itu sudah beristihad, meskipun berbeda dengan ulama, ulama-ulama tersebut wajib mengikuti pemimpin kaum muslimin. Meskipun di situ ada banyak eh, Eh, apa namanya doa doabit ketentuan-ketentuannya cuma secara umum seperti itu seperti contohnya kita di eh pemimpin misalnya telah menentukan Idul Fitri hari ini eh sawal maksudnya seperti ini Ramadan sudah ditentukan oleh pemimpin kaum muslimin maka tidak ada isihat-isihat yang yang lainnya semua itu apa batil ini adalah apa ya sesuatu yang sudah dimaklumi oleh para asalaf terdahulu wakat kasratin nusus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil itimam bil imam telah banyak nasihat dari Nabi SAW tentang kita bermakmum kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in kana munharifan ma'ilan anil haqqi aw muqti'an fi imamatihi. Meskipun dia menyimpang dari kebenaran, eh meskipun dia banyak berbuat kesalahan, fatuh tamal hadil mafsada daf'an li mafsadatin a'dham minha. Eh kita taati, kita sholat di belakangnya, dalam rangka apa? Menjaga persatuan umat, membendung segala bentuk kerusakan. Wahwa huwa tafarruq, yakni imam alladzi tantadimu bihi umurun nas. Kalau kita menyimpang dari kepemimpinan mereka, eh kita nggak mau misalnya mengikuti seruan mereka tadi seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha bersama. Kalau kita menyimpang, kita memisahkan diri, maka ini akan memperbanyak kerusakan di tengah kaum muslimin. Ada sebuah riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala Ali Rasul sallallahu Suatu saat Rasul berkata kepadaku yaitu Abu Dzar, "Kaifa anta idza kanat alaika umara yuakhiruna shalah an waqtiha?" Rasul bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, eh bagaimana pendapatmu jika ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan waktu salat dari waktunya?" Ya, mereka menentukan waktu salat di luar yang sebenarnya. Au yumituna sholat an waktiha. Atau yumitun, mematikan sholat pada waktunya. Kala, Abu Dhar tidak menjawab, namun beliau malah bertanya kepada Rasul, Fama tak muruni? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan? Kalau aku me, eh mendapatkan hal seperti itu. Rasul bersabda, Salli salat ali waktiha. angka salat sesuai dengan apa? Waktu salat tersebut. Fa'in adraktaha ma'au fasalli. Jika mereka ya, mengajakmu juga sholat bersama mereka, pemimpin tersebut, maka sholatlah bersama mereka. Fain laka nafilah. Karena itu bagimu adalah nafilah. Misalnya, pemimpin menentukan ya sholat itu misalnya maghrib jam 8 malam misalnya. Eh, misalnya Ya, kita tidak boleh mengikuti salatnya tersebut. Kita salat tepat pada waktunya. Tadi jam apa? Eh 5.43 kurang lebih. Ya, kita salat pada waktu itu. Eh, kemudian kalau mereka misalnya memaksa wajib kita salat bersama mereka, kita salat bersama mereka, namun niat kita salat apa? Sunnah. Nah, ini kata Rasul SAW. Artinya tetap harus apa di bawah ya persatuan para pemimpin kaum muslimin tersebut. Wa ala hada mada salaf. Ini semuanya sekali lagi eh bagaimana eh Islam memperhatikan hak pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan mereka. eh ini dolim. Namun Rasul nggak pernah mengatakan ya sudah bunuhlah dia, bomlah dia, eh tidak sama sekali. Bahkan apa? Rasul tetap menganjurkan umat untuk menjaga barisan kaum muslimin. Meskipun pemimpinnya sangat apa? dolim. Ya, mungkin kalau kelompok teroris mengatakan ini kafir. Karena apa? Ya, mengakhirkan waktu salat. Namun Rasul tidak seperti mereka. Wa hada mad salaf. Faqa shalla in Mas'ud radhiyallahu anhu ma'amil mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ma'a anna Utsman lam yu'addiha qasran. Dan inilah yang diamalkan oleh para salaf. Mereka betul-betul ya menghormati pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan mereka terutama dalam masalah apa? Melaksanakan ibadah eh, seperti salat Idul Fitri, Idul Adha yang itu merupakan syiar umat Islam yang besar sekali. Ya, eh, kalau sudah ada yang mengisahkan diri, ada yang membuat Idul Fitri sendiri, eh seperti yang terjadi eh, negeri kita ini berapa tahun, eh seperti itu rasanya apa? Tidak enak rasanya Idul Fitri apa? Satu keluarga pecah belah. Ya, ini yang bertanggung jawab mereka mereka yang menyimpang dari eh ajaran sunnah Rasulullah dan ajaran para salaf yang tidak mau bersatu dengan pemimpin kaum muslimin. Bahkan lebih dari eh dari itu, ada tokoh mereka mengatakan, sudahlah pemerintah nggak usah ngurusi Idul Fitri. Naudzubillah min dalik. Ini orang jahil murakkab meskipun ditokohkan. Eh, karena apa? Ini dibahas oleh para ahli ulama. Ini hak pemimpin, bukan haknya ormas. Ormas yang harus apa? Eh harus mengalah. Eh demi kemaslahatan kaum muslimin. Nah, inilah sekali lagi ya kualitas tokoh-tokoh negeri kita yang ada pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran-pemikiran liberal yang mereka mengatakan apa? Pemimpin gak, uru, gak usah ngurusi agama. Ini ada batil. Pemerintah ada kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Kalau ada ucapan seperti ini, ada ucapan sekulerisme. Memisahkan daulah negara dari apa? Dari agama. Naudzubillah min dalik. Negara punya andil dalam mengurusi apa? Agama. Ini yang apa? diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah dulu Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah beliau beristihad ya salat di Mina pada waktu musim haji itu tetap duhur empat rakaat, asar empat rakaat. Padahal pada zaman Rasul itu dua rakaat dua rakaat. Ya, Utsman beristihad, beliau ya melihat kalau beliau sholat duhur empat rakaat itu beliau khawatir orang-orang Arab Badui yang jauh dari kota Madinah, ya mereka akan mengira salat duhur itu memang dua rakaat, asal dua rakaat, isya dua rakaat, khawatir salah paham. Maka beliau ingin mengajarkan salat duhur yang asli itu berapa rakaat? Empat rakaat. Ya, di sini secara dohir Utsman bin Affan menyelisih apa? Eh sunahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengingkari ucapan atau perbuatan Utsman bin Affan. Tidak setuju karena sunahnya Rasul dua rakaat. Ya, namun ini kita ya naudzubillah min jangan sampai mencela Utsman bin Affan. Ini adalah alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Ini adalah isiatnya Utsman bin Affan adalah taala anhu. Eh namun Abdul bin Mas'ud meskipun beliau tidak suka mengingkari tetap beliau salat di belakang Utsman bin Affan ya empat rakaat ya. Padahal beliau apa? Enggak setuju dengan isiannya al-khalifah. Namun demi menjaga kemaslahatan umat, persatuan umat, ya beliau tetap sholat di belakang al-khalifah Utsman bin Affan di Nuren radhiallahu anhu. Ketika ditanya, ya, ya Abdullah bin Mas'ud, engkau mengatakan sunnahnya Rasul dua rakaat. Ya, engkau nggak setuju dengan perbuatan Utsman. Namun mengapa engkau sholat di belakang Utsman? Maka Abdul Mas'ud mengatakan al khilafu syar. Ya, berbeda menyelisih pemimpin dalam hal ini itu jelek. Artinya apa? Eh ilah para ulama salaf dahulu tetap menghormati pemimpin bagaimanapun keadaannya. Ya, sekali lagi demi persatuan kaum muslimin. Bahkan beliau juga mengatakan fayalaita hadi min arba'in rakatani mutakabbalatan. Ya, alangkah baiknya seandainya ya empat rakaat itu diganti dengan dua rakaat yang insya Allah ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini wahada ibnu Umar radhiyallahu ma, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana yusalliyani khalfal hajjaj ma'a dhulmihi wa ghashmihi wa qatlihi liyakhyari khalqillah. Ya, kalau dahulu diceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar, Anas bin Malik radhiyallahu anhuma mereka berdua pernah salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Padahal Hajjaj bin Yusuf terkenal pemimpin yang dolim ya yang pernah merusak ya Ka'bah atau Masjidil Haram, yang pernah membunuh ya sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun inilah ya, sikap para as-salafus saleh. Mereka tetap apa? Salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Wal jum'atu khalfa kulli imamin sallaha min amirin wa ma'murin wa mutaghallibin ala baldatin." Salat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin ya meskipun mereka mutaghalibin yang pernah apa berhasil meng mengkudeta artinya proses mereka jadi pemimpin tidak syar'i tetap kalau sudah menjadi pemimpin wajib kita apa menghormatinya salat di belakangnya ini pembahasan sekali lagi jelas eh bahwasanya salat-salat seperti tadi, ya salat Idul Fitri, itu adalah khususnya kita tekankan di sini karena inilah yang merupakan apa? salah satu yang telah ada hak pemimpin kita untuk mengaturnya. Adapun salat Jumat, ya ini terserah karena apa? Ini mencakup ya, perbedaan waktu masjid-masjid yang ada di negeri kita dan juga apa? Ya semuanya tidak ada yang menyimpang. Ada nggak salat Jumat dari Kamis? Hah? Nah, orang gila. Nah, di sini sekali lagi Ya, dalam ucapan para ulama salaf banyak sekali. Kita mau tambahkan ucapan ulama salaf terdahulu tentang masalah solat di belakang pemimpin kaum muslimin yaitu ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah kepada muridnya Syu'aib bin Harab. Beliau berkata, Wahata tarasolah khalfa kulli barin wa fajirin." Eh wahai Syu'aib bin Harab, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik ataupun yang jelek. Ya, Kemudian dikatakan di situ as-salatakullaha apakah setiap salat kata Sufyan bin uh, eh, Sauri la walakin salatul jum'ah wal idain. Namun yang wajib di belakang pemimpin itu salat Jumat dan salat Idul Fitri Idul Al-Adha. Salli khalfa man adrakta. Salatlah di belakang pemimpin yang kau jumpai. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan ulama yang lain. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, loh bagaimana kalau pemimpin itu alil bid'ah? Ya, sedangkan dulu banyak ya para salaf kalau mendengar ya ada imam sholat itu alil bid'ah, ya ada bid'ah di masjid mereka keluar, maka dikatakan oleh para ulama di antara di sini seperti yang kita sampaikan kemarin, bedakan antara kesalahan pemimpin dengan kesalahan dai alil bid'ah. Ya. Kesalahan pemimpin tidak boleh kita sebar luaskan. Nasihati dengan cara rahasia. Kalau dai-dai penyesat umat harus ditelanjangi kesesatannya agar umat apa? Tahu kesesatan mereka. Beda ya, antara kita bermuamalah dengan pemimpin dengan bermuamalah dengan selain mereka terutama kepada dai-dai penyesat umat atau al-bidah. Demikian pula masalah salat. Ya, salat di belakang pemimpin meskipun dia zalim, meskipun dia berbuat bid'ah, tetap salat di belakang mereka. Namun tetap kita ingkari kebid'ahannya, kemaksiatannya, tetap salat di belakang mereka. Namun memang ada riwayat dari para ulama salaf dahulu, mereka nggak mau salat di belakang alil alil bid'ah. Ya, contoh di sini dikatakan karena salaf la yusalluna khalfal mubtadi au fil masjid ala yatadharu al bid'ah. Dahulu para salaf mereka tidak mau salat di belakang alil bid'ah atau di masjid yang banyak bid'ahnya. Seorang sahab seorang tabi'in yang bernama Mujahid eh pernah berkata, "Kuntu ma'a Ibni Umar radhiyallahu anhu fa fasami arajulan yusawwi fil masjid." Eh kata Mujahid seorang ulama tabi'in, "Dulu aku pernah bersama Abdullah bin Umar, kemudian beliau mendengar seseorang di masjid itu ya antara adzan dan komat itu ketika melihat orang kok banyak belum datang, dia tuh berteriak, "Hayyala shalah, al fal ditambah-tambahi. Padahal sudah ada pada waktu apa? Adzan. Ini antara adzan dan komat ditambahi teriakan-teriakan tadi. Maka Abdul bin Umar yang eh, mengatakan kepada eh, yang bersama beliau, "Ukhruj bina min indi hadal mubtadi." Keluar, gak usah sholat di eh, masjid seperti ini. Itu dulu salaf. Eh, karena apa masjid as-sunnah luar biasa banyaknya. Kalau sekarang, nah di sini perlu pembahasan juga kata para ulama. Secara asal boleh sholat di belakang alil bid'ah selama bid'ahnya tidak eh, sampai me mengkafirkan pelakunya seperti Syiah misalnya atau kelompok Jahmiyah apalagi Ahmadiyah ini adalah orang-orang kafir yang tidak boleh kita sholat di belakang mereka sebagaimana kata Imam Bukhari la ubali sallaitu khalfal yahudi amin asrani am sallaitu khalfal jami awir rafidi aku tidak membedakan Apakah aku sholat di belakang Yahudi, di belakang Nasrani, atau di belakang kelompok Jami atau kelompok Syiah Rafidah? Kalau ini jelas ulama mengatakan tidak sah kita sholat di belakang al bid'ah seperti tadi, yang Syiah, yang Jamiah atau yang kafir-kafir tersebut. Ya. Adapun kelompok al bid'ah yang lain, yang bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan, ya maka hukum sholat di belakang mereka tetap sah. Namun yang afdal salat di belakang ahli sunnah wal jamaah. Ya, sekali lagi harus kita apa bisa membedakan permasalahan. Kalau pemimpin siapapun alil bid'ah alil bid'ah tetap salat di belakang mereka. Adapun selain pemimpin dari alil bid'ah maka salat di belakang mereka ada dua hukumnya. Kalau yang sampai mengkafirkan seperti Syiah Rafidah atau Jahmiyah nggak sah salat di belakang mereka, namun di belakang alil bid'ah yang lain itu hukumnya sah-sah saja. Adapun yang afdal yang eh, imamnya ahli sunnah, yang sonatnya sunnah, yang masjidnya di situ ada sunnah ya ataupun ditambahkan sunnah di dalamnya. Wallahu taala insya insyaallah masih berseri lagi kajian masalah eh, sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin dalam rangka eh, beribadah di belakang mereka. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukali hada wa akhiru da'wana anil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mendukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com